Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa merahmati kita semua Memberikan tauhid dan hidayah Serta meneguhkan kita di atas tauhid dan sunnah Sampai ajal menjemput kita Kita memuji dan memuja Allah Mensyukuri nikmat yang tidak terhitung banyaknya Nikmat iman, nikmat Islam Nikmat kemudahan untuk menuntut ilmu agama dan nikmat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kita dibimbing oleh Allah azza wajalla untuk meneladani beliau mempraktikkan sunnah dan tuntunan hidupnya sebagai bukti kecintaan tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur atas seluruh nikmat dan karunia yang dicurahkan oleh Allah subhanahu wa taala kepada kita semua Salawat dan salam Mari kita perbanyak ucapkan Untuk Nabi kita yang mulia Sayyidina Wa Habibina Wa Syafi'ina Indallahi yawmal qiyamah Muhammad bin Abdullah Allahumma salli wa sallim wa barik Wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad Ikhwatal iman Para pemirsa Kaum muslimin dan muslimat Dimana saja antum berada pada kesempatan yang mulia ini seperti biasa kita melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita sadur dari akidah yang ditulis oleh salah seorang imam ahli sunnah wal jamaah Imam Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi rahimahullah yang dikenal dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah kemudian kita menyadur syarah dan penjelasannya dari kitab Syarh Al-Aqidah Tahawiyah karya Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi dan juga syarah-syarah yang lain yang ditulis oleh para ulama zaman sekarang ini berkaitan dengan aqidah At-Tahawiyah. Ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah. Pada pembahasan sebelumnya masih berkaitan dengan penjelasan tentang masyiatullah azza bahwa Allah Subhanahu wa taala bila menghendaki sesuatu pasti terjadi. Kemudian apa yang dikehendaki oleh manusia bila Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Ini berkaitan dengan iman kepada takdir. Ya. Kemudian setelah itu <clears throat> Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan perkara yang lain yang berkaitan dengan perkara hidayah dan ad dhalalah masalah petunjuk dan kesesatan. Waqala rahimahullah Yahdi man yasha wa ya'sim wa yu'afi. Yahdi man yasha wa ya'sim wa yu'afi fadla wa yudillu man yasha wa yakhdhilu wa yabtali adla. Dia Allah memberikan hidayah bagi siapa saja yang dikehendakinya. Memberikan perlindungan dan juga al-afiyah ya, keselamatan adlan atau fadlan ya, sebagai suatu karunia wa yudhillu yasha dan menyesatkan siapa yang dikehendaki oleh Allah wa dan menghinakannya wa dan memberikan cobaan kepadanya adlan sebagai bentuk keadilan dari Allah wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi semua makhluk hanya yataqallabun yaitu ya berkutat artinya mereka senantiasa berada di antara ya masyiatihi dalam masyiat Allah Subhanahu wa taala. Baina fadlihi wa adlihi antara karunia Allah dan keadilannya. Wa huwa muta'alin 'anil addadi wal andad. Dia Allah Maha Tinggi, Maha Suci dari al-addad itu lawan-lawan dan andad, tandingan-tandingan. <clears throat> لا رد لقضائه ولا مؤقب لحكمه ولا غالب لأمره tidak ada yang dapat ya menolak ketentuan Allah wala muaqqiba li hukmi dan tidak ada yang bisa menunda keputusan Allah ya dan hukum-hukumnya wala ghaliba li amri dan tidak ada yang dapat mengalahkan perintahnya amanna bidzalika kullih kita semua mengimani hal itu kullihi seluruhnya wa aiqanna anna kullan min indih dan kita juga meyakini bahwa seluruh atau segalanya min indih dari sisi Allah Subhanahu wa taala Ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah ini berkaitan dengan salah satu dari prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan takdir akidah ahli sunnah wal jamaah mengimani dan meyakini bahwa petunjuk dan kesesatan itu semua dengan izin dan kehendak Allah dengan izin dan kehendak Allah tidak ada yang mewajibkan hal itu atas diri Allah. Tidak seorang pun dari makhluk yang yang bisa ya <clears throat> atau yang mewajibkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hal itu dengan izin dan kehendak Allah. Hidayah di tangan Allah, kesesatan dengan izin Allah. Yahdi من يشاء yudillu من يشاء bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Bila seorang diberi hidayah oleh Allah maka tidak ada, akan ada yang bisa menyesatkannya dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tentu tidak ada yang akan bisa memberikan hidayah kepadanya. Semua hal itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bantahan kepada sekte Mu'tazilah yang mengatakan mewajibkan sesuatu yang terbaik bagi seorang hamba atas Allah. Jadi Allah itu wajib memberikan yang terbaik ya untuk hambanya. Jadi mereka mewajibkan sesuatu al-aslah yang terbaik ya bagi seorang hamba itu mereka wajibkan kepada Allah ya pun akidah ahli sunnah mereka meyakini tidak ada seorang pun yang mewajibkan hal itu atas Allah subhanahu wa ta'ala Petunjuk dan hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Nah Barang siapa yang mendapatkan hidayah Sungguh telah bahagia Dan barang siapa yang disesatkan adalah sungguh telah sengsara Dan semua itu dengan izin Allah Akan tapi para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua hal itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk adalah bentuk dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesesatan itu merupakan keadilan Allah. Artinya seorang yang disesatkan oleh Allah itu semata-mata keadilan Allah Allah tidak menzalimi hambanya wama rabbuka bidhallamin lil abid dan seorang mendapat hidayah semata-mata karunia dari Allah ya wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah tidaklah kita akan mendapatkan hidayah kecuali semata-mata karunia dari Allah kecuali bila Allah memberikan hidayah tersebut Ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah. Dan merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa sebab-sebab mendapatkan hidayah itu telah dijelaskan dan sebab-sebab kesesatan itu telah dijelaskan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada hambanya pilihan ikhtiar dan kehendak. Tapi semuanya di bawah kekuasaan, kehendak dan pilihan Allah. <clears throat> dan bila mereka mengikuti jalan kebaikan, maka Allah akan mudahkan jalan petunjuk baginya. Tapi bila bila dia mengikuti jalan kejahatan, maka tentunya kesehatan yang uh, kesesatan yang akan ya menimpa dia dan semua hal itu sesuai dengan perilaku dan perbuatan seorang hamba maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi dia ya kepada sesuatu yang merupakan pilihan dia. Tapi semuanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya tidak ada ya pernyataan bahwa kenapa Allah sesatkan dia. Kenapa dia tidak diberi hidayah? <clears throat> ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami telah mengilhamkan kepada diri tersebut yaitu jalan ketakwaan dan jalan kefasikan, kejahatan. Kemudian kita diberi pilihan. Ya. Maka Allah tidak zalim. Ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an ya tentang hal ini yudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Allah menyesatkan ya, siapa yang dikehendakinya dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala may yasha'illah yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim barang siapa yang dikehendaki oleh Allah maka Allah akan sesatkan dia dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dia dijadikan oleh Allah Allah akan menjadikannya berjalan di atas siratal mustaqim <clears throat> akan tapi sebagaimana dijelaskan tadi kita memiliki pilihan ikhtiar maka ikutilah tempulah jalan-jalan hidayah itu ya tinggalkan jalan-jalan kesesatan maka tentu seorang akan sampai pada tujuan yaitu pada petunjuk tersebut memohonlah kepada Allah bila terbuka pintu kebaikan ikuti bila terlihat pintu kejahatan jauhi tinggalkan dan dalam hal ini suatu hal yang bisa kita pahami secara logika bahwa ya manusia itu memiliki pilihan bisa kita bandingkan dengan perkara urusan dunia mereka kalau ada dua pilihan dalam hidup kita dalam urusan bisnis misalnya yang satu bisnis yang menguntungkan dan yang satu bisnis yang merugikan maka saya yakin dan kita yakin semuanya tidak ada orang yang masih waras ya akalnya memilih jalan atau bisnis yang kedua yaitu yang merugikan tidak akan ada kecuali mungkin orang yang sudah rusak akalnya dia akan memilih bisnis yang menguntungkan karena tidak ada yang mau merugi ini dalam urusan dunia kita menerima hal yang seperti itu dan memahami Kenapa dalam urusan agama kita malah membalik masalah? Ya, sering kita mengkritisi takdir Allah. Kenapa ke Allah sesatkan dia? Ya. Oleh karena itu, petunjuk semata-mata karunia dari Allah dan kesesatan itu keadilan Allah. Allah tidak zalim. Nah, maka memohonlah hidayah kepada Allah sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum wahai hambaku semua kalian itu berdalam kesesatan kecuali orang-orang yang memohon hidayah kepada kecuali orang yang aku beri hidayah maka mohonlah hidayah itu kepada ihdinas siratal mustaqim tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus kemudian ya yeah semua makhluk kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Itu semua makhluk <clears throat> yataqallabuna yaitu uh, berkutat artinya selalu berada di lingkaran ya di dalam lingkaran masyiatihi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun yang bisa keluar dari kehendak tersebut. Baik antara karunia dan keadilan. Artinya, dia mendapatkan kebaikan semata karunia dari Allah, dia mendapatkan kejahatan, kejelekan semata-mata keadilan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita berada dalam kondisi seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, khalaqakum." Allah yang menciptakan kita dan seluruh ciptaan sesuai dengan kehendak Allah. Maka faminkum kafiru wa minkum mu'min. Di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang beriman. Dan itu semua ciptaan Allah. Dan kita mengetahui bahwa ciptaan Allah itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Maka barang siapa yang mendapatkan hidayah semata karunia dari Allah, maka hendak dia memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tersesat semata-mata disebabkan perbuatan dia tapi dengan izin Allah, maka janganlah dia mencela, menyesali kecuali dirinya sendiri. Karena itu ulah perbuatan dia. Ya. Jadi kita ini hidup antara karunia dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan semua karunia dari Allah kejahatan atau kejelekan yang menimpa kita semua keadilan. Itulah takdir. Maka tidak ada ya atau seorang pun bisa mengkritisi Allah. Nah. Kemudian wahyu muta'alin 'anil adadi wal andad. Dan Allah Subhanahu wa taala maha suci dan maha tinggi dari lawan-lawan. Jadi tidak ada yang bisa melawan Allah ya karena semua di bawah kekuasaan Allah siapa yang akan melawan Allah ya yang akan menyelisih Allah dalam kehendak dan keinginannya tidak ada semua tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala wal dan tandingan na'am walam yakul lahu kufuwan ahad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad tidak ada yang serupa dengan Allah ya tidak ada tandingan bagi Allah nam lam yakul lahu kufuwan ahad hal ini menjelaskan akan kebesaran keagungan kemuliaan Allah azza wa yang memiliki seluruh sifat-sifat yang sempurna ya, dan nama-nama yang terbaik Kemudian wala radda liqada'ihi wala mu'aqqiba li hukmihi wala ghaliba li amri. Ya, tidak ada yang bisa ya menolak keputusan Allah. Ketentuan Allah. Ya, tidak ada. La radda liqada'ihi. Bila Allah telah memutuskan suatu perkara sesuai dengan ilmu Allah dan hikmah Allah yang agung semua itu pasti terjadi nggak bisa seorang pun yang menolak ya hal itu pasti terjadi masya Allah kan wa lam yakun apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi apa yang diputuskan oleh Allah pasti terjadi nggak ada yang bisa menolak seorang pun apapun yang ingin dilakukan oleh manusia berbagai sarana dan wasilah untuk menolak keputusan Allah tidak akan ada yang bisa menolak hal itu ya semua dengan izin Allah ya maka di sini ya jelaslah kebatilan dan kesesatan orang-orang yang meyakini bahwa sesuatu terjadi bencana dan berbagai bencana alam terjadi itu karena ada atau kekuatan-kekuatan gaib yang murka atau yang mungkin tidak senang atau yang marah ya penjaga gunung lah atau mungkin penjaga pantai ya laut atau tempat-tempat yang uh, dikeramatkan ya di sana ada penunggunya ya, penjaganya juru kuncinya ya, itu yang telah murka Nah, ini jelas keyakinan syirik. Ya. Jadi kita harus berikan sesajian kepadanya. Dia akan bisa menolak bencana tersebut. Bisa kita aman. Ya, tidak terlimpah musibah dan cobaan. Ya. Bila membuat ya sebuah proyek besar, maka sebelum melakukan hal itu berikan sajian dulu ya kepala kerbau kah atau berbagai ya tradisi dan ritual syirik yang dilakukan. Ini semua ber, adalah ya disebabkan oleh keyakinan animisme, ya, animisme yang masih tersisa dalam benak pikiran atau keyakinan sebagian dari masyarakat kita jika mereka memahami akidah yang benar bahwa tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah dan ketentuan Allah semua dengan izin Allah semua dengan takdir dan keputusan Allah maka tidak akan ada hal yang seperti itu karena itu perbuatan-perbuatan syirik tidak ada yang bisa menyelamatkan bila Allah menghendaki terjadi gempa bumi akan terjadi bila Allah menghendaki terjadi tsunami akan terjadi Bila Allah menghendaki terjadi pergeseran lempeng bumi akan terjadi. Enggak ada yang bisa menolak. Ya, kekuatan apapun di nanti bisa menolak hal itu. Ya, itu kita yakini. Ya, wala muaqqiba li hukmi dan juga tidak ada yang bisa menunda keputusan Allah. Bila Allah menghendaki sekarang detik ini tidak akan bisa ditunda walau sedetik. Ya. Dan tidak ada yang akan <clears throat> mengalahkan ya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah. Ini menjelaskan kepada kita akan kekuatan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Perkasa, Al-Wahidul Qahar. Ya, semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan semua terjadi sesuai dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amanna bidzalika kulli. Kita yaitu ahli sunnah wal jamaah mengimani semua hal itu. Dari apa yang jelaskan dari yang pertama tentang akidah pada Allah, mentauhidkan Allah, Allah yang maha sempurna, ya. Allah yang menciptakan, Allah yang maha kuasa, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, ya Kemudian Allah yang menentukan takdir mengetahui segala sesuatu ya, tidak ada yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang berkehendak kehendaknya pasti terlaksana. Nah, dan Allah yang berikan hidayah dan kesesatan manusia semua ya berkutat di dalam lingkaran masya Allah Nah, ahli sunnah wal jamaah mengimani hal itu semua. Berkaitan dengan diri Allah dan hal-hal yang lain yang tidak disebutkan oleh Imam Abu Ja'far dalam uh, akidah yang beliau tulis ini. Wa aikanna anna kulla min indih dan kita meyakini bahwa <clears throat> semua hal itu ya, semua makhluk yang ada makhluk yang ciptaan Allah ini semua adalah min indillah dari sisi Allah yaitu dengan takdir Allah, dengan keputusan Allah, dengan kehendak Allah, dengan masya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Ini berkaitan dengan iman atau tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Dari pembahasan yang pertama dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi bahwa kita mengatakan ya tentang tauhid kepada Allah, meyakini dengan tauhid Allah sesungguhnya Allah wahidun la syarikalah, Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ya, wala syai'a mithlu wala syai'a yu'jizuh, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang bisa yang mengalahkan Allah. Nah, Terus dijelaskan beliau tentang sifat-sifat semuanya ya berkaitan dengan Allah eh, bukan semuanya tentang sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang kekuasaan Allah setelah itu ya disebutkan dengan tentang masalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama dan sifat yang mulia. Nah, itu semuanya berkaitan dengan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Setelah itu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ya memulai menjelaskan tentang ya iman kepada Rasul. Ya. Iman kepada Rasul. Dan ini tentunya sangat sistematis sekali. Ya. Karena pertama beliau jelaskan terlebih dahulu tentang iman kepada Allah. Kemudian setelah itu tentang keyakinan dan iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> ya. Dan ini sesuai dengan kandungan syahadatin syahadat la ilaha illallah itu berkaitan dengan iman kepada Allah wa syahadat anna Muhammad Rasulullah berkaitan dengan iman kepada Muhammad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya, qala rahimahullah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kita bersaksi ya karena kalimat yang sebelumnya kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, "Naqulu fi tauhidillah." Kita mengatakan tentang tauhid kepada Allah. Ya Allah wahidun la syarikalah. Sungguhnya Allah Maha Esa tidak ada sekutu baginya. Kemudian ya, kata beliau wa anna Muhammadan. Artinya kita juga ya, mengatakan tentang tauhid kepada Allah bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah abduhu al-mustafa itu hamba pilihan Allah wa anna Muhammadan abduhu al-mustafa wa nabiyyuhu al-mujtaba wa rasuluhu al-murtada sesungguhnya Muhammad adalah hamba pilihan Allah wa nabiyyuhu al-mujtaba dan nabinya yang yang istimewa ya. wa rasuluhul dan rasulnya yang diridhoi <clears throat> timbul pertanyaan bahwa Imam Abu Ja'far Tahawi menjelaskan tentang tauhid kepada Allah kemudian diikutsertakan penjelasan tentang bahwa Nabi Muhammad hamba pilihan Allah apa kaitannya ya dengan tauhid kepada Allah ya kaitan beriman kepada nabi dengan tauhid kepada Allah perlu diketahui bahwa tauhid secara umum tauhid kepada Allah itu secara umum mencakup akidah secara keseluruhan. Nah, dan akidah mencakup rukun-rukun iman yang telah kita imani dan kita yakini maka termasuk dalam hal itu iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tashhadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kemudian iman pada para rasul tu'minu billah malaikatih wa kutubihi wa rusulih nah di sini kaitannya korelasinya di sini bahwa iman kepada rasul merupakan bagian dari akidah dan akidah secara umum terkadang di, diungkapkan dengan istilah yaitu at-tauhid. Kemudian di sisi lain bahwa kenapa iman pada Nabi Muhammad merupakan bagian dari tauhid kepada Allah? Nah, kita mengetahui bahwa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin bisa kita ketahui hakikatnya kecuali dari penjelasan dari penjelasan Rasul, kecuali dari penjelasan Rasul. Maka Rasulullah sebagai perantara yang menjelaskan tauhid kepada umat manusia. Maka Allah turunkan pada Nabi Al-Qur'an di dalamnya terdapat penjelasan tentang ya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu korelasi antara iman kepada Rasulullah dengan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ya perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini beliau menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat yang keistimewaan dan sifat yang beliau miliki. Ya, beliau menyebutkan bahwa anna Muhammadan dan sesungguhnya Muhammad abduhu al-mustafa ini sifat pertama Nabi adalah seorang hamba hamba Allah yang dipilih yaitu pilihan hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala istafa artinya pilihan al-mukhtar karena kenabian, kerasulan itu kenabian itu adalah pilihan. Ya, bukan usaha ya seorang hamba. Itu pilihan. semata ada pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minal nas. Allah yang memilih di antara malaikat ya sebagai rasul Begitu juga di antara sebagian manusia. Itu di sunnah. Jadi rasul, kenabian dan kerasulan itu adalah pilihan. Tidak bisa diusahakan. Ya. Tidak bisa diusahakan, itu pilihan. Maka kalau ada seorang ya melakukan meditasi misalnya, dia ingin mencari kenabian dan kerasulan <clears throat> sehingga nanti mendakwakan dia sebagai nabi dia bermujahadah dalam ibadah dalam zikir, ibadah, meditasi dan yang sejenisnya ingin apa? ingin mencari wahyu maka ini jelas kesesatan dan kebatilannya karena kenabian rasul, nabi itu adalah pilihan ya bukan usaha seorang hamba karena Allah menjelaskan Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yang memilih ya, di antara para malaikat itu sebagai para rasul dipilih Jibril sebagai ya utusan Allah kepada Nabi Muhammad dan para nabi yang lain menyampaikan wahyu. <clears throat> wa minan nas dan di antara hamba-hamba Allah dipilihlah para nabi. Ya. Kemudian wa nabiyuhul mujtabah dan nabi yang istimewa ijtaba itu artinya yang dikhususkan oleh Allah yang diistimewakan oleh Allah sebagaimana firman Allah wajtabainahum wahadainahum. dan kami pilih mereka kami berikan kekhususan bagi mereka wahadainah dan kami beri hidayah kepada mereka itu para nabi jadi ijtiba adalah kekhususan yaitu spesial Allah pilih kemudian jadikan orang yang spesial yang khusus nah wa rasuluhul murtada dan rasulnya yang diridhai, ya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada illa man irtadha min rasulin kecuali orang-orang yang Allah ridhai ya min rasulin dari rasulnya jadi tidak ada yang bisa mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah kepada orang-orang yang diridhoinya dari kalangan para rasul. Jadi rasuluhul al-murtada yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba pilihan Allah. Nah, di sini disebutkan abduhu ya sebagai hamba Allah. Ketahuilah bahwa kedudukan seorang atau manusia yang paling tinggi di sisi Allah adalah orang-orang yang betul-betul tulus menghambakan diri kepada Allah. Ya, semakin tinggi tingkat ubudiyahnya, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka diciptakan untuk beribadah. Bila mereka menunaikan ibadah tersebut, maka semakin tinggi kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati dengan sebagai abduhu. Dalam banyak ya uh, ayat. Di dalam konteks Isra dan Mi'raj Allah menyebutkan Nabi dengan abduh. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ya. Lailan minal masjidil haram Il masjidil aqsa Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari Siapa itu Muhammad SAW Dari masjidil haram ke masjidil aqsa Wa annahu lamma qama ya, Abdun Naam Dan sungguhnya tatkala seorang hamba itu hambanya berdiri atau beribadah Begitu juga dalam ya, kesempatan yang lain Nabi sallallahu alaihi sebagai hamba. Ya, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis tentang syafaat al-kubra di hari kiamat kelak tatkala manusia datang kepada Isa alaihi salam beliau memberikan isyarat untuk mendatangi Nabi Muhammad idzab ila Muhammad abdun qad ghafarallahu taqaddama min dhanbi pada Muhammad itu seorang hamba yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah ingin derajat kita semakin tinggi di sisi Allah maka tingkatkan ubudiyah kita kepada Allah maka derajat kita akan semakin tinggi di sisi Allah ubudiyah yang tentunya berlandaskan kepada kecintaan yang tulus kepada sang ma'bud yang diibadati yaitu Allah Subhanahu wa taala dan kepasrahan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, abdun. Berarti kalau dia sebagai abdun, ia ya tidak berhak diibadati karena dia hamba. Maka ini menjelaskan kepada kita kesesatan dan kebatilan perilaku orang-orang yang ngulu kepada Nabi sampai memuja dan memohon kepada Nabi. Ya, meminta syafaat langsung pada Nabi atau minta keselamatan. Nabi seorang abdun manusia, bashar. Ya, tidak bisa melakukan hal itu. Dia tidak bisa memberikan manfaat dan menolak kemudaratan dari dirinya dan apalagi orang lain, dari keluarganya apalagi orang lain. Nah, jadi abdun. Dia pilihan Allah. Nah, ini bedanya, dia hamba tapi pilihan Allah. Kalau kita hamba tapi tidak dipilih oleh Allah menjadi rasul. Jadi ini hamba pilihan yang spesial. Al-Mustafa. Baik. Wa nabiyuhun mujtabah dan nabi yang spesial yang dikhususkan oleh Allah dan rasul yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada ya istilah nabi dan rasul. Ya. E, nabi itu asal usulnya diambil dari kalimat yaitu an-nabwah, yaitu tempat yang tinggi. An-nabwah atau sebagian mengatakan dari an-naba yaitu berita karena Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ya Nabi apabila diangkat jadi sebagai Nabi maka tentunya dia menjadi orang yang tinggi kedudukannya ya, di tengah-tengah manusia yang lainnya atau dari naba ya karena mereka yang membawa berita dari Allah Subhanahu wa taala Adapun rasul ya tentu diambil dari kata arsala yursilu yaitu rasul yaitu diutus ba'atha. Jadi karena dia utus, karena yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia makan rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah ada perbedaan antara nabi dan rasul? Dalam hal ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, na'am. Bahwa ada perbedaan antara nabi dan rasul kedudukan Nabi lebih rendah dari Rasul. Makanya dalam hal ini ungkapan ahli sunnah bahwa setiap Rasul itu Nabi dan tidak setiap Nabi itu Rasul. Setiap Rasul adalah Nabi dan tidak setiap Nabi itu Rasul. Ini tentunya perkataan ahli sunnah bahkan mayoritas ahli sunnah mengatakan hal itu. Ada sebagian dari yang segelintir dari ulama mengatakan tidak ada perbedaan sama saja. Tapi yang benar yang sahih adalah ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Sebagai bukti bahwa ada perbedaan antara Nabi dan Rasul, karena Allah menyebutkan keduanya dalam satu ayat, ya, yang dalam satu ayat dan kalimat yang terpisah. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 52, Kalau Allah azza wa wama arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin." Tidaklah kami mengutus ya min qablik sebelum wahai Muhammad min rasulin seorang ya <clears throat> seorang rasul dan tidak pula seorang nabi. Di sini Allah memisahkan antara menyebutkan rasul dan nabi. Dan wala di sini waw huruf waw dengan la yaitu nafi menafikan. Waw di sini kembali kepada juga ya memperkuat makna ya wa ma arsalna yang sebuah ma arsalna min qablika min nabiyyin. Jadi makna ayatnya adalah wa ma arsalna min qablika min rasulin wa ma arsalna min qablika min nabiyyin. Tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul dan tidak pula kami mengutus sebelummu Muhammad seorang nabi. Arti ada perbedaan antara nabi dan rasul. Ikhwatul iman rahimakumullah. Lalu apa perbedaan antara nabi dan rasul? Ada juga ya perbedaan di kalangan para ulama tentang mendefinisikan Rasul dan Nabi tapi insya Allah perkataan yang sahih dalam hal ini bahwa e, yang rojih ya, yang kuat dalam hal ini bahwa Nabi itu seorang yang diberi wahyu oleh Allah ya bisyar'in dengan syariat diwahyukan pada sebuah syariat linapsih untuk dirinya dan diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan syariat tersebut kepada kaum yang telah beriman kepadanya itu jadi diberi syariat untuk dirinya dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum yang telah beriman kepadanya nah adapun rasul yaitu Allah wahyukan kepadanya sebuah syariat diperintahkan untuk menyampaikan dan disampaikan kepada orang-orang yang menentang menyelisihinya dalam tauhid itu Rasul makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an wa wajtanibut tagut kami telah mengutus ya pada setiap umat seorang rasul yang tujuannya memerintahkan kepada orang-orang yang mengibadati taugut dan berbuat syirik itu an ya'budullah ibadatilah Allah dan tinggalkan taugut peribadatan pada selain Allah. Wa arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya tiada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah. Oleh karena itu ibadatilah Allah. Jadi itu yang berkaitan dengan ya eh, perbedaan antara rasul dan antara nabi setiap rasul dan nabi dan tidak setiap nabi rasul. Perbedaannya nabi adalah diutus atau diberi syariat diutus oleh Allah dan diwahyukan kepadanya syariat untuk dirinya dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang yang ya beriman kepadanya yang enam dan tidak menentangnya. Adapun rasul diberikan kepadanya wahyu syariat diperintahkan untuk menyampaikan tapi kepada orang-orang yang menentang dia atau orang-orang yang e, menyelisihinya dalam tauhid. Nah, ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian bagaimana ya atau tanda-tanda kenabian itu bagaimana kita mengetahui kebenaran ya kenabian atau bagaimana kita eh, kenabian itu terjadi apa tanda-tandanya bagaimana bukti kebenaran Nabi tersebut apa ya. akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa bukti kebenaran Nabi itu ya itu dengan mukjizat itu salah satu dari bukti kebenaran para nabi mukjizat yang dikenal dalam istilah Al-Qur'annya itu al-ayat wal barahin. Ya. Banyak mukjizat para nabi, masing-masing dari mereka diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan akan kebenaran mereka dan juga menjelaskan akan kekuasaan dan kebenaran Allah yang mengutus mereka. Nah, di antaranya juga yaitu perihal dan ahwal nabi tersebut baik dalam berita yang disampaikannya atau perintah yang dikabarkannya perintah dan ya, berita dia, perintah dan larangannya, perkataan dan perbuatannya. Ya, itu semua menunjukkan akan kebenaran nabi tersebut. Karena orang-orang yang mendakwakan sebagai nabi itu akan terlihat dalam dirinya kebohongan dia. Ya. Dan kita melihat tentang perilaku dan ahwal nabi kita Muhammad SAW dari perilaku dia, perbuatannya, berita dia, perintahnya, itu semua menunjukkan akan kebenarannya beliau mengabarkan tentang sesuatu yang telah berlalu yang akan datang semua itu benar ya dan dia seorang yang tidak pandai tulis baca ya tidak belajar kepada orang yang sebelumnya kok bisa mengabarkan sesuatu yang gaib yang telah berlalu atau yang akan datang apa yang akan terjadi sebelum kiamat tanda-tanda kiamat Ya, semua itu benar dan apa yang dikabarkan yang sebagian telah terjadi tanda-tanda kiamat kecil itu tunjukkan akan kebenaran dan kejujuran beliau. Begitu juga ya perintah beliau, larangannya. Tidak ada suatu perintah kecuali perintah tersebut mengandung kemaslahatan dan sesuai dengan akal yang sehat. Tidak ada suatu larangan kecuali ya itu membawa kepada kemudaratan dan juga sesuai dengan akal yang sehat perkataan beliau, perbuatannya semua itu menunjukkan kebenaran dan kejujuran beliau beliau sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian begitu juga di antara tanda kebenaran para nabi tersebut yaitu kita mendapatkan dalam dalil dalam ayat bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong mereka para nabi dan wali-wali Allah ya, dan bagaimana Allah menghinakan musuh-musuh mereka ya, dihancurkan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan akan kebenaran mereka mereka berani terang-terangan menyampaikan dakwah bahkan juga menantang kaumnya yang tidak mau beriman kalau seandainya ragu ya silakan kalian datangi atau datangkan ayat yang semisal yang aku bawa satu ayat atau satu surat 10 ayat ya dan yang sejenisnya mereka tidak mampu melakukan hal itu dan mereka ya berani menantang ya, bahkan sendirian tidak peduli dengan orang-orang yang menyelisihinya yang dia sampaikan kalaulah bukan itu pertolongan dari Allah dan utusan dari Allah tidak akan berani ya dan buktinya begitu mereka telah menyampaikan risalah dan ada yang membangkang dari risalah tersebut telah berulang kali sampaikan hidayah dan petunjuk tidak menerima Allah binasakan musuh-musuhnya dihancurkan oleh Allah baca Al-Quran kita akan mendapatkan bukti yang nyata dan bagaimana Allah memuliakan para nabinya orang-orang salihin yang mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang beriman kepadanya dari tufan bagaimana Allah menyelamatkan Ibrahim dari kubaran api. Jadikan api menjadi dingin dan selamat bagi Ibrahim. Kemudian Allah menyelamatkan Musa, menyelamatkan Isa, dan bagaimana Allah menyelamatkan nabinya dari Makkah dan propaganda musuh ingin membunuh. Bagaimana Allah memberikan kemenangan kepadanya dan para sahabatnya. Ini semua bukti bahwa Rasul itu utusan Allah. Ya, yang benar ya menyampaikan apa yang diwahyukan kepada mereka. Ikhwatul iman rahimakumullah, masih banyak dan panjang pembahasan tentang masalah kenabian ini karena ada ya pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam memahami tentang ya bukti kebenaran nabi karena ahlul kalam itu hanya mengkhususkan mukjizat saja. Kalau orang filsafat mengatakan ya kenabian itu bisa dapatkan dengan ketajaman pandangan yang bisa ya pandangan yang tembus yaitu tembus sesuatu yang gaib kata mereka kemudian memiliki kekuatan untuk berkhayal berimajinasi kata mereka kemudian pendengaran yaitu mendengar sesuatu yang tidak dengar orang lain maka bila dikombinasikan tiga kekuatan ini maka dia akan mendapatkan sebuah kekuatan uh, gaib ya begitu keistimewaan ini orang filsafat yang seperti itu maka sebagian di antara mereka berusaha untuk menjadi nabi begitu yang jelas ya suatu keyakinan yang batil yang bertentangan dengan ya akidah yang sahihah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Taib ikhwatalima rahimakumullah ya, Mungkin waktu sangat terbatas Tidak bisa kita lanjutkan penjelasannya InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang Demikian Wallahu alam. Nah. Nah, baik syukuran jazil akhirah barakallahu fiik pada Ustaz yang sudah memberikan materi yang insyaallah bisa kita ambil faedahnya dan bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa mengirimkannya di layanan pesan singkat ya di 0819896543 atau Anda bisa mengirimkan pertanyaannya eh, atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 0218236543. Ya, Baik, silahkan kami berikan kesempatan di 0218236543 untuk telepon pertama. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa? Dengan Umu Abdurrahman Tangerang Ustaz. Ya, silahkan. Pertanyaan di mohon Ini di luar tema boleh nggak Ustaz? Jangan terlalu jauh, kita sedang membahas Enggak, ini mengenai sujud sahwi Ustaz tata cara sujud sahwi bagaimana Ustaz soalnya salah saya kadang-kadang suka lupa itu berapa rokaat gitu Ustaz mohon penjelasannya ya Ustaz ya terima kasih assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah bagaimana Ustaz silahkan Nah, terima kasih kepada Ummu Abdurrahman. Ya, barakallahu fiik. Eh, mungkin pembahasan tentang masalah ibadah dan sujud atau masalah fikih ini mungkin lebih pas kepada ustaz yang membahas tentang masalah fikih. Tapi mungkin jawaban global saja. Di para ulama menjelaskan kalau sujud sahwi kalau itu ya eh, kelupaan tersebut adalah yaitu kekurangan dari wajib sholat misalnya atau bacaan-bacaan sholat yang wajib dibaca itu sujudnya sebelum salam tapi kalau berlebih tambahan rakaat misalnya ya maka dalam hal ini sujudnya adalah sesudah salam selesai salam dia sujud kemudian dua rakaat dua kali sujud kemudian dia ucapkan salam lagi ya ke kanan dan ke kiri yang dibaca ya apa yang dibaca di waktu sujud subhanallah nah demikian wallahu a'lam Nah, baik sekalian jazakallahu khairan demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami akan akan terlebih dahulu saat pertanyaan di layanan pesan singkat pertanyaan dari dari penanya yang berada di Karawang. Assalamualaikum ya Ustaz, apakah lafaz Sayyid termasuk Asmaul Husna katanya? Dan benarkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak di tidak mau dipanggil dengan uh, sayyid Ya, terima kasih pada yang bertanya dari Karawang. Apakah ya Sayyid merupakan salah satu dari Asmaul Husna ya Sayyid itu tidak termasuk di Asmaul Husna ya. jadi Asmaul Husna itu sangat spesial bila tidak terdapat dalam Al-Quran dan dalam hadis maka tidak bisa itu dinisbatkan atau dikatakan sebagai Asmaul Husna berbeda dengan sifat tapi sifat Allah asyiadah karena asyiadah itu adalah As-Su'dat yaitu yang maha agung ya, mulia Allah memiliki keagungan dan kemuliaan ya ada Nabi SAW Alaihi Wasallam tidak diragukan ya beliau adalah Sayyidu waladi Adam wala fakhar begitu kata beliau ya beliau sebagai Sayyid karena saya itulah bahasa dalam bahasa Arab saya itu penghulu ya seorang yang yang agung, yang mulia dan tidak diragukan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penghulu seluruh para seluruh para dia yang paling mulia manusia yang paling mulia ya, di permukaan bumi inilah Nabi Muhammad SAW para nabi kemudian ulul azmi dan yang paling mulia adalah Rasul kita Muhammad SAW beliau sayyid ya sayyidu waladi Adam wala fakhar kata Nabi bukan karena kesombongan itulah kenyataan beliau sayyid ya Adapun yang dalam sebagian riwayat disebutkan Rasul tidak ingin disanjung dan diangkat kedudukan melebihi atau sebagian nabi itu disebabkan bahwa konteks ya kejadian tersebut adalah terkala ada sebagian ya e, terjadi di depan salah seorang sahabat bahwa dia mendengar seorang Yahudi mengangkat yaitu eh, lebih mengutamakan gitu ya Musa daripada Nabi sementara Nabi ada di tengah-tengah mereka maka marah seorang Yahudi eh, seorang sahabat maka dia memukul Yahudi tadi kan begitu lalu dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan hal itu Nabi mengatakan ya wala tufaddiluni ala Musa kan begitu sesungguhnya nanti di akhir kelak begitu manusia telah ya meninggal dan dibangkitkan dan saya orang yang pertama sekali ya bangkit dari alam kubur dibangkitkan oleh Allah kemudian <clears throat> beliau menjumpai Musa suyak yaitu eh, bila manusia ditiup sangkakala kemudian manusia meninggal semuanya kemudian ditiup sangkakala yang kedua manusia dibangkitkan oleh Allah maka pertama sekali Rasul yang bangkit Kemudian tiba-tiba Rasul melihat begitu dia bangkit melihat Musa memegang yaitu ya, tiang dari Arash. Nabi tidak tahu apakah dia itu juga termasuk yang pingsan di waktu ditiup sangkakala tersebut atau beliau ya dikecualikan karena di dunia beliau telah pingsan tatkala ya meminta kepada Allah untuk melihat Allah tapi Allah menjelma ke gunung maka dia jatuh pingsan. Maka kata Nabi, la tufaddiluni ala Musa. Ya. Bukan berarti Musa lebih utama dari Nabi tidak, tapi dalam konteksnya ini kena saling membanggakan. Sementara mereka semua adalah para nabi. Ya. Para nabi. Pilihan Allah. Kendati Nabi adalah sayyid. Ini konteks. Jadi boleh kita Rasulullah SAW adalah sayyid. Kita memuji beliau sebagai sayyidina wa habibina sayyidina. Boleh. Karena mana sayyid adalah yaitu kemuliaan, keagungan. Nah, adapun dalam kita bersolat secara khusus yaitu di dalam solat maka Nabi telah mengajarkan tidak menambahkan kalimat sayyidina. Tapi kalau kita di luar solat tidak ada masalah. Ya, kita salat kepada Allah, salli ala sayyidina wa habibina kan begitu. Allahumma salli wa salli ala sayyidina sayyidika wa nabiik Muhammad tidak ada masalah. Tapi dalam solat ini kena khusus bacaan dalam solat tidak didapatkan yang sahih dalam salawat yang diajarkan Nabi kepada umatnya beliau menambahkan sayyidina dan beliau sayyid jadi haruslah pahami sebagai mempermasalahkan oh ya sayyid ada yang tidak baca sayyidina dalam salawatnya sebagai mempermasalahkan keliru anda tidak paham ya bahkan Imam Ibn Hajar salah seorang ulama Syafi'iyah yang dari ahlul hadith ditanya tentang bolehkah menambah sayyidina dalam zikir tersebut dalam salat beliau mengatakan dalam salat ya jelas itu dah ketentuannya telah jelas udah begitu ya penjelasannya dari Nabi gak boleh ditambah karena hukumnya adalah tauqifiyah adapun sekedar memuji Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian kita di luar solat tidak ada masalah jadi harus dibedakan ya, harus dibedakan ya seperti itu jadi tidak ada masalah tapi dalam solat dalam solat maka cukupkan dengan salawat yang diajarkan Nabi tanpa menambah sayyidina wallahu a'lam. Nah, baik syukran jazil khair atas jawaban Demikian bagi yang bertanya yang berada di Karawang. Nah. Dan ini juga tadi jawaban dari penanya lain yaitu Abu Fauzan yang berada di Lur Agung. Ya, kami akan angkat kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana dengan kedudukan seseorang yang mengakui bahwa wali itu derajatnya lebih tinggi dari nabi dan bagaimana dengan keyakinan seperti itu? Apakah uh, dapat mengeluarkan seseorang dari Islam Ustaz dengan meyakini bahwa wali derajatnya di atas nabi? Terima kasih. Ya. Pada yang bertanya, apakah ya nabi atau wali lebih tinggi derajatnya dari para nabi? Ya. Pertama, telah jelaskan tadi bahwa ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa kedudukan yang paling tinggi itu adalah sebagai nabi kemudian setelah itu Rasul Jadi sebutkan bahwa kenabian itu secara apa ya kedudukan lebih rendah dari Rasul jadi yang tingkat kedudukan manusia pilihan Allah yang paling tinggi adalah Nabi uh, Rasul nah, afwan Rasul nah maka setiap Rasul Nabi dan tidak setiap Nabi Rasul itu akidah di sunnah ada ya pendapat dari sekte uh, wulatus sufiyah kaum sufi yang ekstrim dia meyakini bahwa bahwa Nabi itu lebih tinggi derajat daripada Rasul itu dan yang lebih ekstrim lagi yang mengatakan wali itu lebih tinggi dari Nabi dari Rasul ya ini jelas suatu pemahaman yang keliru ya, keliru tentunya pemahaman yang batil dan pernyataan yang batil dan kalau yang dimaksud ya istilah wali yang menurut Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun bahwa sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidaklah akan bersedih ya Siapa mereka? Mereka ladina aman wa kanu yattaqun orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau yang dimaksud wali yang dimaksud ditanyakan adalah orang yang beriman dan bertakwa, maka tentunya orang yang beriman dan bertakwa tidak akan sampai pada derajat kenabian, lebih pada derajat rasul. Ya. Adapun bila dipahami kewalian itu istilah kewalian menurut mereka orang-orang yang ya muncul dari dirinya berbagai perbuatan-perbuatan yang aneh yang di luar kemampuan manusia yang hal-hal yang karamat menurut mereka mengetahui yang gaib memiliki kekuatan yang bisa mengatur alam ini karena mereka meyakini di empat penjuru alam ini ada empat kekuatan qutbul aqtab menurut mereka nah kalau itu majelis kesesatan yang nyata dari berbagai hal. Pertama, kesehatan mengatakan bahwa ada wali yang bisa mengetahui atau memiliki keramat atau mungkin perilaku dan sikap-sikap yang aneh sebagaimana bisa terbang, bisa berjalan di atas air eh, dan sebagian kita mereka dikenal kewaliannya yaitu bisa menyelamatkan orang yang mohon kepadanya bahkan sebagian kata mereka bisa terbang dengan sajadahnya pergi ke Mekah untuk sholat di sana dan kembali lagi ini semua khurafat ya pembodohan terhadap orang-orang awam jelas kesesatan ya wa fauqa ba'd kesesatan yang berlapis-lapis nah bahwa yakin itu keyakinan yang tentunya menyimpang ya keyakinan yang menyimpang kesesatan yang menyimpang ya tapi ya anda tidak tahu apakah ulama menghukumi yang meyakini seperti sampai keluar dari Islam wallahu alam ya mudah tidak sampai tapi jelas kesesatan yang tidak boleh diyakini bahwa Nabi adalah yang paling utama, paling tinggi. Yang lebih yang lebih berbahaya lagi ya, pernyataan orang-orang Rafidhah yang jelas perkataan yang kufur tentunya. Orang-orang Rafidhah mengatakan bahwa <clears throat> imam mereka yang 12 yang maksum itu itu lebih tinggi kedudukannya dari para nabi, bahkan lebih tinggi dari malaikat kata mereka. Maksum. Nah, ini jelas. Kebatilan yang nyata yang tentunya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi uh, itu jelas kebatilan yang apa, <clears throat> pernyataan yang batil mengatakan bahwa wali lebih tinggi kedudukannya ya dari para nabi. Ini kalau seandainya wali yang dimaksud benar bahwa orang beriman dan bertakwa. Lalu kalau seandainya yang dimaksud mereka wali menurut pemahaman orang-orang sufi tersebut yaitu yang ya, sampai dikultuskan diibadati selain Allah meminta memohon kepadanya dia memiliki kekuatan yang gaib kata mereka ini jelas lebih dahsyat lagi kebatilannya penyimpangannya kalau meyakini wali tersebut bisa mengatur alam semesta ini ya atau juga ikut serta dalam mengatur atau bisa menyembuhkan yang sakit bisa mencari apa mengetahui yang gaib ini jelas keakidah yang kufur tentunya keyakinan yang kufur ya karena tidak ada bisa mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa mengetahui yang gaib di langit kecuali Allah Subhanahu wa taala qul la ya'lamul ghaiba man fis samawati qul la ya'lamul man fis samawati qul la ya'lamul ghaiba na'am fis samawati wala fil ardil ghaiba illa Allah na'am tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit kecuali Allah Subhanahu wa taala na'am Nah, oleh karena itu jelas ini kebatilan yang begitu batil dan nyata sekali kebatilannya bertentangan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang keutamaan para nabi di atas seluruh manusia dan keutamaan para rasul di atas para nabi. Nah, demikian Allah wa'ala. Nah, baik sekarang jazakallah atas jawaban dari demikian dan selanjutnya kami akan terima di layanan telepon silahkan di 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu. Ibu di Pekanbaru. Iya, Ibu Sabila di, di Pekanbaru dikecilkan dulu terlebih eh, apa di volume televisinya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh, Pak Ustaz. Iya, silahkan. Mungkin Pak Ustaz, saya mau nanya, uh, apakah nazar itu bisa merubah takdir, Pak Ustaz? Naz nazar ya nazar. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ummu Sabila di Pekanbaru Barakallahu Fik. Apakah nazar bisa merubah uh, takdir? Jawabannya bahwa nazar tidak bisa merubah takdir. Ya. Dalam sebagian ungkapan para ulama, al-hadar la yughni al qadar. Al-hadar ya, kewaspadaan, sikap kata hati-hatian kita, waspada kita tidak bisa merubah takdir. Ya, artinya bagaimanapun kita menjalani hidup ini, telah berhati-hati, telah waspada, ya, tidak akan bisa meleset ya melenceng dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah akan menimpa kita nazar itu seorang bernazar ya, pada saya tidak wajib bahkan tidak disunahkan bernazar itu tapi kalau dia bernazar wajib untuk menunaikannya dan juga nazar itu ya juga tidak akan mendatangkan hal yang baik artinya kalau dia mendapatkan suatu bernazar tidak akan merubah bahkan seringkali nazar itu dikeluarkan oleh orang-orang yang bakhil begitu maka Nabi SAW ya tidak memerintahkan untuk bernazar bahkan para ulama bukan itu hal yang makruh ya untuk bernazar tapi kalau dia bernazar itu wajib ditunaikan nah apakah merubah takdir tidak ya tidak merubah takdir bahkan para ulama menjelaskan dalam masalah doa la yaruddul qadar illa doa tidak bisa menolak takdir kecuali doa apa maksudnya apakah itu merubah secara totalita artinya A kemudian berubah jadi B begitu ya. bukan itu pemahamannya yang dimaksud adalah doa itu sebab ya sebab yang bermanfaat dan Allah telah mentakdirkan bila seorang hamba berdoa maka dia akan terhindar dari musibah yang menimpa dia tapi kalau tidak berdoa maka akan terhindar akan tidak uh, akan menimpa dia nah dan doa ditakdirkan oleh Allah sebagai sebab yang mewujudkan kebaikan dan menolak kemudaratan tapi semua takdir Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah mentakdirkan si fulan akan terkena musibah balak atau penyakit tapi kalau dia berdoa maka dia ya selamat Nah, rangkaian bahwa si fulan akan ditimpa musibah. Kemudian kalau dia berdoa akan terhindar itu semua kan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa ditakdirkan, kemudian terhindar dari uh, takdir tersebut, dari takdir yang akan menimpa dia. Jadi intinya tidak ada yang bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi maksud dari perkataan atau bahwa Nabi SAW menjelaskan man arada an yuwassa fi rizqihi wa yunsa fi umurihi falyasir rahim barang siapa yang ingin diluas uh, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya dalam menyambung rahimnya silaturahim apakah begitu dia menyambung rahim yang umurnya seharusnya mestinya 50 tahun bertambah 50 tahun 51 tahun begitu atau rezekinya mungkin Allah berikan ya mestinya 100 juta kemudian jadi 100 atau mungkin 110 juta misalnya seperti itu tidak seperti itu pemahamannya, tapi maksudnya adalah Allah mentakdirkan rezeki si fulan ya, misalnya umurnya 50 tahun. Tapi ditakdirkan Allah kalau menyambung rahimnya 51 tahun. Berarti tidak ada berubah, semua ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Oh jadikan sebab. Bila sanakan sebab, umurnya begini Takdirnya seperti itu. Kalau tidak melakukan sebab satu rahim umurnya sampai 50. Jadi jelas sekali semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berubah. Ada sebagian mengatakan keberkahan umurnya. Begitu. Begitu juga rezeki. Dia bersungguh-sungguh, dia mengikuti sarana dan eh, apa namanya itu fasilitas dan usaha untuk mencari rezeki lalu Allah takdirkan pada dia tapi kalau dia berpangku tangan bermalas-malasan dia akan mendapatkan sesuai dengan usaha dia semua itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan dia berusaha mohon pertolongan kepada Allah, bersungguh-sungguh dia memohon kepada Allah. Allah berikan kepada dia suatu yang telah ditakdirkan dengan sebab tersebut. Tapi kalau dia tidak berusaha, bermalasan, tidak berdoa, ya, Allah berikan sesuai dengan apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tidak ada yang bisa merubah takdir, nazar tidak bisa merubah takdir karena semua kita ini dalam lingkaran takdir yang terjadi yang belum terjadi semua itu dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu alam mungkin ini yang terakhir ya dalam kesempatan yang penuh berkah ini mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita bisa bersua kembali dalam kesempatan yang lain di pekan yang akan datang membahas tentang akidah al-sunnah yang kita sadu dari kitab al-aqidah at-tahawiyah. Demikian wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana rabbil alamin subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh